يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله روي عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمد أنصت والإمام يغضب فقد له فقد له ومن له فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأنتوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأنتوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وادعوا لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هو أهل الحمد والثناء المنفرد برداء الكبرياء المتوحد بصفات الجلال والإكرام والعظمة والسلطان لك الحمد يا ربنا حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت نحمدك حمد الذاكرين ونشكرك شكرا عظيما إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الشاكرين الذي أرسله الله رحمة للعالمين وسيدنا محمد إمام المتقين القائل أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا وعلى آله وأصحابه من تنبيسان إلى الدين أما بعد فيا عباد الله ويا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه اتقوا الله حيثما كنتم اتقوا الله في السر والعلن اتقوا الله ما استطعتم واعلموا أن الله يحب المتقين Saudaraku kaum muslimin syiar Jum'ah di Masjid Al-Akbar Surabaya, para pendengar siaran radio Al-Akbar, hadirin, mujammiin, khususan saudara kita Bapak Kapolda Jawa Timur rahimakumullah jami'an. Marilah dengan sebenar-benarnya pada saat ini kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya sehingga kita bisa menemukan jati diri kita sebagai hamba Allah hamba yang diciptakan tiada lain hanya berakibat ibadah kepada Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Aku tidak menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia. Kecuali berakibat mereka adalah beribadah padaku. Terakan nilai ibadah pada diri kita. Dan tasarrufkan nikmat-nikmat Allah kepada apa yang diinginkan oleh Allah maka itulah arti dari bermensyukuri nikmat. Dan kita diperintahkan untuk menjadi bangsa dan umat yang pandai bersyukur bukan dikala sempat saja. Bukan dikala saat kita mendapatkan kejembaran, keluasan, kenikmatan. Tapi pula di saat sempit, di saat sedih, di saat menghadapi masalah-masalah yang berat. Karena arti, arti syukur adalah idharul ni'mah. Wal farah was surur. Menampakkan kenikmatan itu dan rasa gembira. Rasa senang ala in'amiha atas nikmat Allah terhadap kita. Karena syukrul nikmah adalah syukrul mun'im. Mensyukuri nikmat pada hakikatnya adalah mensyukuri zat yang memberikan nikmat itu. Al-Quran telah memberikan ketegasan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin mereka-mereka orang yang selalu menginfakkan sebagian harta yang telah dianugerahkan oleh Allah sebagai tanda syukur atas nikmat Allah. Fisara di saat mereka pada saat-saat merasa jembar, luas, dalam kelegaan, mendapatkan suatu kegembiraan, wadarra dan di saat-saat sempit. Di saat sempat dan sempit, bagi orang mukmin tidak ada perbedaannya. Karena yang ia hadapi adalah Allah. Yang ia hadapi ada al-mun'im. Dat yang memberikan nikmat. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari juga riwayat Imam Muslim menyatakan ajaban di Amirul Mukmin inna amrahu kullahu khair walaysa dalika illa lil mu'min in asabat hud sarra syakara wa kanat khairan lah wa in asabahu dharra sabara wa kanat khairan lah al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh mengherankan bagi urusan orang-orang mukmin baik mukmin lelaki maupun mukmin wanita karena semua urusannya manakala beralamat pada seorang mukmin itu menjadi baik semua. Tidak ada negatifnya. Tidak ada jeleknya. Tidak ada matinya. Inna amrakullah khair. Semua urusannya menjadi baik. Dan itu tidak akan didapatkan hanya pada orang mukmin saja. Ia berada. Selain orang mukmin tidak akan mendapatkan hal-hal semacam ini. Maka bijas disebutkan istilah tidak ada kamus, sedih, susah, dendam, kusumat, marah. Apalagi ingin mencaci maki. Karena semua urusan yang beralamat kepadanya menjadi baik. Bagaimana Rasulullah menggambarkan in asobat husara. Manakala dia mendapatkan kesenangan, kegembiraan, rizki misalnya kesehatan. Syakara yang ada hanya bersyukur kepada Allah. Begitu pula wa in Manakala dia mendapatkan kesusahan, kesedihan, kesempitan dan lain sebagainya yang adalah sobara, sabar. Sabar itu bukan marah. Sabar itu bukan mencaci maki. Tapi sabar itu memahami bahwa semua itu adalah anugerah Allah. Semua itu adalah ketentuan Allah. Semua itu telah ditentukan oleh dat yang memilikinya. Kita hanya meminjamnya. Kita hanya dititipi oleh nikmat-nikmat itu. Manakala nikmat-nikmat itu diambilnya, dimintanya. Yang ada hanya sabar. Dan sabar itu masih masuk dalam kategori syukur kepada Allah. Karena tidak ada umpatan. Karena tidak ada marah. Karena tidak ada penyesalan. Itulah urusan orang mukmin. Saudaraku kaum muslimin sila jemaah Allah rahmatullah. Oleh karena itu dasar-dasar pondasi bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Ini terdiri daripada lima kaidah, lima dasar. Yang pertama khudu syakir lil mashkur. Rendah hatinya orang-orang yang bersyukur kepada zat yang disyukurinya, yakni Allah. Di saat kita menerima nikmat, kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh lupa diri. Apalagi lupa daratan. Kita harus selalu dalam keadaan khudu khudur. Hina di hadapan Allah. Karena semua itu yang ia dapatkan dan yang miliki adalah anugerah dari Allah SWT. Bukan dari kekuatan kita. Bukan karena kepintaran kita Bukan karena kecerdasan dan kejeniusan kita. Tapi itu adalah anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur itu akan menimbulkan al-hubbulil masykur. Rasa cinta kepada dat yang disyukuri. Manakala seseorang mendapatkan suatu nikmat, tapi lupa kepada dat yang menganugerahkan nikmat itu tidak mencintainya maka dia telah berarti telah menyimpang dari dasar-dasar syukur atas nikmat itu tadi karena syukur itu akan melahirkan mahabbah dan mahabbah itu adalah merupakan pondasi daripada iman kita pondasi daripada Islam kita manakala iman kita tanpa mahabbah maka iman kita artinya cacat Rasulullah telah menyatakan bahwa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in wa min nafsi sebagai bukti cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang otomatis berarti cinta kepada Allah itu merupakan dasar keimanan. Sehingga harus menyatakan tidak sempurna sos iman seseorang. Manakala dia belum mencintai saya sebagai Rasulullah. Daripada orang tuanya, anaknya, masyarakat semuanya. Bahkan daripada dirinya sendiri. Artinya iman itu akan cacat manakala tidak ada mahabbah. Maka syukur ini akan melahirkan suatu mahabbah kalau tidak melainkan mahabbah, maka syukur yang kita akui selama ini adalah syukur yang abal-abal. Yang ketiga, iktirafus syakir bin imatil maskur. Pengakuan pengakuan orang bersyukur akan nikmatnya zat yang kita syukuri. Kesehatan kita saat ini, kemampuan kita hadir di sholat Jumat ini, atau nikmat-nikmat yang lain adalah anugerah Allah. Nikmat yang harus kita syukuri. Itu harus kita akui. Baik pengakuan melalui batin, iktiraf batinan bin ni'mah. Hati kita mengakui semua ini adalah nikmat Allah. Juga pengakuan melalui lisan at-tahaddus bin ni'mah. Zahiran Lesan kita mengucapkan Alhamdulillah. Bahkan juga dipraktekkan bilbanan wal jawarih dengan anggota kita. Maka barang siapa yang mampu melaksanakan syukur dengan hatinya dan lesannya, bahkan dengan praktek-praktek sekaligus saat itu, maka ia akan disebut sebagai orang-orang yang syakur bukan sekadar syakir orang yang bersyukur tapi orang yang syakur kalau dia mampu melaksanakan ketiga-tiganya sekaligus pengakuan atas nikmat itu dalam hati lesan kita mengakukan dengan ucapan alhamdulillah minimal lalu praktek kita praktekkan untuk hal-hal yang dicintai dan dikehendaki oleh Allah apa nikmat itu Allah memberikan untuk sesuatu kebaikan. Sholat Jumat misalnya. Puasa misalnya. Maka ketiga-tiga kali sekaligus kita lakukan. Maka kita akan mendapatkan predikat syakur. Orang yang banyak syukurnya. Tapi kecil sekali kemungkinan kita bisa mendapatkan itu. Karena Al-Quran menyatakan. Wa qalilu min ibadiyah syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang mampu mencapai derajat syakur. Kalau syakir, insya Allah kita bisa mencapainya. Tapi kalau syakur, perlu mujahadah, perlu perjuangan yang lama untuk membiasakan. Manakala setiap kita melihat nikmat pada diri kita, kita melihat diri kita saat ini sehat, yang kita lihat bukan sehatnya, tapi kita melihat Allah yang memberikan kesehatan. Manakala kita melihat rumah kita yang magrong-magrong indah itu, kita tidak melihat keindahan rumah itu, tapi melihat yang ada, yang kita lihat adalah Allah yang menganugerahkan nikmat kemegahan rumah tersebut. Inilah orang-orang yang syakur. Mudah-mudahan kita ada peningkatan-peningkatan amal sehingga kita menjadi hamba-hamba yang syakur pada nantinya. Saudaraku kaum muslimin sidang Jumat hamba Allah rahimakumullah. Oleh karena itu barang siapa yang mensyukuri nikmat maka Allah akan menambahkan nikmat itu. Satu nikmat disyukuri akan bertambah, bukan hanya satu. Berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan mungkin beribu-ribu, berjuta-juta nikmat. Karena nikmat itu tidak akan bisa kita hitung wa in tuhsu ni'matallahi la wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha manakala kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah maka tidak akan pernah bisa menghitungnya karena nikmat itu saling bertaitan saling bersambung-sambung antara satu nikmat dengan nikmat-nikmat yang lain oleh karena itu mari nikmat yang ada, kesehatan, rizki yang ada. Gunakan untuk kebaikan, gunakan untuk perjuangan. Karena itulah maksud daripada nikmat-nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita semuanya. Dan kita diciptakan oleh Allah tiada lain hanyalah untuk berakibat ibadah kepada Allah. Sebagaimana Al-Quran tadi telah kami sampaikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia. Hanyalah berakibat mereka beribadah kepada aku. Allah tidak butuh ibadah kita. Tidak butuh sholat kita. Tidak butuh puasa kita. Tapi kita butuh pada sholat itu. Karena memang inilah letak kebahagiaan, kesempurnaan secara total kemanusiaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit khutbah ini ada guna manfaatnya. Kita pada akhirnya menjadi hamba yang pandai-pandai bersyukur kepada Allah di saat-saat selama ini kita hanya pandai menuntut tapi tidak pandai mensyukuri atas nikmat itu. Semoga Allah mengampuni dan menjadikan kita hamba-hamba yang sukses dunia sampai di akhirat kelak nanti.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 فل حدهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أرسل العذاب إليهم اللهم أخرج من دائرة الحلم واللطف واسلبهم مدد الإمهال وغل أيديهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال اللهم مزقهم كل مزق مزقته لأدائك انتصار لأنبيائك ورشك وأولئك اللهم انتصر لنا انتصارك لعبادك على أعدائك اللهم لا تمكن لأداء فينا تسن علينا بذنما اللهم لا تمكن لأداء فينا تسن علينا بذنما اللهم لا تمكن لأداء فينا تسن علينا بذنبنا Allahumma ya Allah Jadikanlah hamba-hambamu Khususnya yang hadir Pada sholat Jum'at di Masjid Akbar ini ya Allah Hamba yang saleh Hamba yang punya kelembutan hati Hamba yang pandai-pandai bersyukur atas nikmat dan anugerahmu Jauhkanlah rasa dengki iri, dendam kesumat, amarah Ya Allah, karena pada hakikatnya kehidupan dan kematian adalah ujian darimu ya Allah. Jadikan orang yang sabar, orang yang selalu mensyukuri atas segala nikmat kehidupan ini, nikmat kemaujutan ini ya Allah. Sukseskan mereka dunia dan akhiratnya. Birahmatika ya arhamrim. Allah madfa'anna al-bala wal ghala wal ba wal mihan wal zalazil ma dhahara minha wa ma batan fi biladina Indonesia hadi khasah ومن سائر بلدان المسلمين عامة كسيريا وفلسطين وغزة وصوماليا وغيرها من بلدان المسلمين عامة خصوصا خصوصا عن بلدتنا سرابايا هذه يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يذكركم واشكروا على نعم يزدكم ولذكر أجل وعظم وأكبر